الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Silakan. Barangkali ada yang akan ditanyakan dari apa yang kita bahas tadi. Silakan. Tentang salam Ustaz. Ya. Salam apakah ada yang kita harus melihat siapa dia ya, karena ada yang yang melakukan hal itu bahkan mereka juga Ustaz sehingga tidak malu untuk salam kalau tidak dari golongannya sendiri. Iya, yang kita lihat hanya satu. Muslim apa bukan? Muslim apa bukan? Kalau bukan, jelas Buddha, jelas Hindu, jelas Kristen, ya jangan. La tabda'ul Yahuda wa Nasara bisalam, kata Nabi. Jangan kalian mendahului salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau jelas-jelas Muslim, tidak boleh. Kalau Muslim, ya itu tadi. Ya. Karena kaum Muslimin ini ada berapa kelompok. Kata Nabi ya. Kata Nabi, kaum muslimin, umatku, sataftariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Kelak di akhir zaman, umatku, kaum muslimin akan pecah menjadi 73. 73 ini semuanya kaum muslimin bukan? Kaum muslimin. Semua umat Muhammad bukan? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya nanti pada akhirnya akan masuk surga semua. Tapi yang 72 masuk neraka dulu yang 72 masuk neraka dulu. Yang langsung itu yang satu. Siapa yang satu itu? Rasul dan para sahabat. Dan siapapun yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Gitu. Kalau kita ingin masuk yang satu itu, ikutilah tata cara sholat Rasul dan para sahabat, tata cara wudhu Rasul dan para sahabat, cara bertauhidnya Rasul dan para sahabat, apa iya Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Apa iya Rasul dan para sahabat menyuruh kita minta-minta kepada orang yang sudah mati dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi 73 ini semuanya kaum muslimin mempunyai hak sebagai seorang muslim. Kalau salam harus kita jawab. Kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus mengucapkan Ya yarhamukallah. Jangan melihat kelompok mana ya ada orang bersin Alhamdulillah kita dulu apa itu <laughs> oh ya hamdulillah nah, jangan mau Islam apapun kita yang hamdulillah ya ada orang mati muslim kita salati mau dari asharia, mau Maturidiyah Mu'tazilah bahkan Khawarij yang kita Eh, sebut sedikit tadi yang oleh Nabi dikatakan anjing-anjing penghuni neraka ketika Ali bin Abi Thalib menghabisi membantai orang-orang Khalid Ali ditanya apakah mereka kafir ya Ali Akhir menjawab Ali menjawab tidak tidak mereka tidak kafir masih ada harapan masuk surga walaupun masuk neraka dulu dikatakan oleh Nabi kilabu ahli nar anjing-anjing penghuni neraka tapi tidak kekal gitu Ah, kecuali sudah menjadi aliran sesat yang sudah keluar dari Islam ini seperti Ahmadiyah mengatakan uh, ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW bernama Mirza Ghulam Ahmad nah, itu ya adapun sekedar Jahmiyah Jabariyah Mu'tazilah Ashariyah dan seterusnya masih kaum muslimin ya kapan kita membedakan mana ahlu sunnah dengan 72 kelompok itu ketika kita mencari ketika kita mencari ilmu nah baru kita bedakan kalau mencari ilmu hanya dari Rasul dan para sahabat kaum salah Al-Sunnah wal Jamaah jangan mencari ilmu dari orang Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi masalah bergaul, salam, nyolatin mayat, mengantarkan ke kubur dan seterusnya eh, jangan lihat-lihat firqa. Yang penting muslim. Ya. Maka jika ada seorang muslim, kita kasih salam. Jika ada orang ngasih salam, wajib kita jawab. Bahkan ibn Abbas eh, termasuk Yahudi dan Nasrani. Kalau dia ngasih salam, hanya di sini ada jawaban khusus dari Nabi waalaikum. Jawab juga kan? Tapi waalaikum uh, ada juga pendapat boleh waalaikumsalam warahmatullah ini ada pembahasan khusus. Ya. Artinya seorang Yahudi Nasrani saja kalau memberikan salam kepada kita wajib kita jawab walaupun, waalaikum. Apalagi sesama muslim. Ya. Nah, dari sini kita tahu kita harus bisa membedakan. Kapan kita memilah-milah eh, ahlu sunnah atau bukan, salaf atau bukan, dan kapan kita tidak boleh memilah-milah. Ya. Ada banyak yang kurang tepat atau bahkan kebalik. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada lagi kisah eh, bahwa ini kaum hawa ini sudah bagus ibadahnya, amalnya bagus, kejayaannya bagus, eh, haji dan sebagainya. Tetapi tetap masuk neraka. Ternyata jawabannya sama. Karena mereka kufur pada suami pasangan. Uh, eh, tapi saya kurang kurang begitu uh, memahami masalah ini. Mungkin untuk bisa menjelaskan lebih jauh soal kenapa kalau menikah lebih banyak dinyerang setelah. Ya. Yeah. Ya, yeah, saya kira ini menarik pembahasan ini. Pertama, terhadap sesuatu yang goib, yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang pertama harus kita sikapi adalah sami'na wa ata'na. Kita yakin, kita imani, dan begitulah adanya. Seperti ketika Nabi mengatakan bahwa di antara seribu orang, di antara seribu orang, ada sini saya di Imam Muslim. Di antara seribu orang ada berapa yang masuk neraka? 999. Ya. Apakah kita perlu bertanya? Saya kira, saya kira kita imani saja dulu. Ya. Ah, melihat kenyataan yang ada di muka bumi, ah, baru kita paham. Oh. Kalau kita lihat hari ini ya betapa kita yakin dengan sabda Nabi dari seribu manusia hanya satu yang masuk surga. Karena memang sedikit sekali orang baik itu. Orang jujur itu sedikit sekali, orang yang bertauhid itu sedikit sekali, orang yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham sangat-sangat sedikit sekali. Bahkan kata Nabi di akhir zaman seperti bulu hitam di lembu yang putih. Seperti bulu putih di lembu yang hitam. Ada lembu hitam. Tentu ada eh, satu dua bulu putih, sedikit saja. Gitu. Ah, begitu juga dengan yang e, ditanyakan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ittalaqtu fin nar wa ra'aitu aktsara aliha an-nisa." Aku melihat di neraka, ditampakkan neraka kepadaku dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ya. Apakah kita imani? Tentu. Tentu, masuk Nabi bersabda, lalu kita ragu. Kalau kita ragu dengan sabda Nabi, berarti kita ragu dengan Allah. Karena seluruh ucapan Nabi dari Allah. Allah menjamin yang keluar dari lisan Nabi itu dari Allah. Wa mayansiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah. Dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan sendiri. Apa yang keluar dari mulutnya adalah wahyu. Itu saja dulu. Nah, setelah kita imani bahwa para wanita adalah yang terbanyak masuk neraka, ha, setelah itu kita lihat kenyataan. Luar biasa ya, terutama hari ini. Ya, yang menampakkan aurat, yang menggoda laki-laki, yang membuat dosa ya. Lihat laki-laki pakaiannya baik, pakai celana panjang ya. Mau yang kafir, Laki-laki kafir itu ee, eh, banyak pakai celana panjang ya. Pakaian-pakaian resmi mereka celana panjang, pakai kemeja, ah, pakaian yang menutup aurat. Sementara wanitanya pakaian resmi ini, betisnya kelihatan, ya, dengkulnya kelihatan. Ya, kita nggak bahas yang di pantai-pantai, ya, bukan puasa, Ya. Nah, ini salah satu sisi saja. Ini salah satu sisi saja. Belum sisi yang lain. Bagaimana sikap mereka kepada suami? Umumnya wanita hari ini, apalagi mereka menuntut hak, menuntut hak. Seorang seolah laki dan wanita itu tidak boleh dibedakan, harus sama persis. Jadi muskil. Allah telah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Dalam surat Ali Imran ketika uh, istri Zakaria melahirkan anak perempuan yaitu Maryam padahal inginnya laki-laki ya ah. Allah mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan jangankan sudah dewasa masih kecil masih kecil beda antum punya bayi laki-laki umur tujuh hari disunahkan menyembelih kambing berapa ekor dua kalau bayinya perempuan Nah, lihat. Allah membedakan. Dari sini kita sadar ya. Allah membedakan. Ya. Jangankan manusianya, air kencingnya. Air kencing bayi laki-laki dengan perempuan beda. Ya. Antum uh, gendong bayi laki-laki umur 4 bulan misalnya, 5 bulan, belum makan apa-apa kecuali ASI, lalu kencing. Antum mau sholat. Perlu gaji, ganti baju apa tidak? Tidak. Tidak perlu. Dilakukan oleh Nabi. Ambil air percikin. Langsung sholat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ketika beliau menggendong bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali asi, lalu uh, kencing di pangkuan beliau. Mau ditarik oleh ibunya, kata Nabi jangan, biarkan saja. Setelah selesai, mau sholat, beliau percikkan. Tidak dicuci, tidak dibasuh. Bagaimana bayi perempuan? Tidak. Ya, walaupun dia baru umur seminggu, baru kemasukan ASI, kalau bayi perempuan e, kencingnya najis, harus dicuci seperti orang dewasa. Harus hilang tiga. Apa? Bau. Bau. Rasa. Warna. Launuhu wa ta'muhu wa ribuhu. Bau, rasa, warna. Tiga-tiganya harus hilang. Bau kencingnya harus hilang. E, rasanya, basah-basah kencingnya harus hilang dan warna kencingnya harus hilang. Ya, itu air kencingnya. Lebih dari itu apa? Air maninya. Sabda Nabi SAW luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul Nabi utusan Allah sampai tahu perbedaan air mani laki-laki dan perempuan. Apa kata beliau tentang air mani laki-laki putih, tebal, kasar? Bagaimana sifat air mani wanita sedikit kuning lembut. Itu air maninya dibedakan. Bagaimana manusia? Ya. Ah, hari ini lihat. Emansipasi wanita atas nama emansipasi wanita seolah harus sama semua. Sama Ah, kalau laki-laki berhak jadi pemimpin, kenapa perempuan tidak? Padahal Nabi mengatakan la yufliha qaumun wala amrohum imra'atan tidak akan jaya, tidak akan menang satu bangsa yang menjadikan wanita sebagai pemimpinnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak eh, sifat-sifat uh, wanita yang lain pada umumnya. Pada umumnya, ya. Maka betul-betul wanita pilihan ketika dia taat pada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, maka betul-betul wanita pilihan. Dan itu sedikit. Ya, sedikit dibanding yang masuk neraka. Bukan sedikit jumlahnya. Jumlahnya tentu banyak. Mungkin jutaan, bahkan mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Tapi e, dibanding dengan yang masuk neraka, sedikit sekali. Dan kita lihat e, kenyataan hari ini Ya. Wallahu Ada lagi? Silakan. Uh, begini ya. Jadi uh, kita wajib yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan tentang seorang pemimpin. Garis besarnya saja. Ya, ini ada di surat An-Nur ayat 55, ada di akhir-akhir surat Hamim As-Sajdah, kemudian sabda-sabda Nabi di Bukhari Muslim dan lain-lain. Intinya apa? bahwa pemimpin itu pasti akan baik. Bahwa pemimpin itu pasti akan baik kalau rakyatnya, baik. Gitu. Pemimpin itu insya Allah tidak akan korup. Kalau kalau rakyatnya nggak korup. Gitu. Insya Allah pemimpin itu akan muslim. Kalau rakyatnya mayoritas muslim. Kenapa presiden Amerika dari dulu sampai sekarang Kristen semua? Eh, rakyatnya mayoritas Kristen. Mau pakai ini, itu, ini, itu. Ya sudah karena pemimpin itu cerminan rakyat. Kenapa presiden Indonesia dari dulu sampai sekarang, dari Soekarno, Soekarto, Habibie sampai sekarang muslim semua? Karena mayoritas rakyatnya muslim. Kenapa presiden, pemimpin kita muslimnya begitu. Ya, jarang sholat ke masjid, ya kan? Tidak tahu tentang sunnah, ya kan? Muslim-muslim begitu. Kenapa? Rakyatnya gitu. Iya, karena kita muslimnya begini, ya. Ya, ngikutin bagaimana rakyatnya. Coba kalau kita Islamnya baik, mayoritas kaum muslimin Indonesia itu sholat berjamaah di masjid, subuh tidak kesiangan, uh, jauh dari riba, zina, khamar, judi. Ya insya Allah pemimpinnya akan seperti itu sebagaimana uh, ucapan Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib ditanya kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ya semua tahu Ali mengakui bahwa kepemimpinan beliau tidak sehebat Abu Bakar dan Umar kan Abu Bakar dan Umar luar biasa apa jawabannya karena karena gitu masyarakatnya Ali. <laughs> Ah, gitu. <laughs> Dulu waktu Abu Bakar Umar jadi pemimpin, rakyatnya siapa? Utsman, Ali, Zubair, Tolha, ya Ahlul Badar, 10 orang dijamin masuk surga dan seterusnya. Maka wajar pemimpinnya Abu Bakar dan Umar. Nah sekarang, nah, jika kalian ingin punya pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, gampang kata beliau. Kata Ali bin Abi gampang. Kon rijala Abu Bakar wa Umar. Jadilah kalian rakyat-rakyat persis seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian adalah rakyat, rakyat persis seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar, kalian akan mendapatkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu para imam diwakili oleh Al Imam atau hawi e, eh, mengatakan jika kalian kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin yang buruk, yang korup, yang jelek, yang pembohong, maka bertobatlah kalian. Gitu. Berarti berarti kalian itu buruk, kalian jelek. Ah, di dalam surat yang saya sebutkan tadi, Hamim As-Sajdah, itu contoh Bani Israel. Wa namin hum a'immatan yadu Nabi amrina. Lamma sabaru wa bi ayatina yukinu Kami berikan pemimpin kepada Bani Israel itu termasuk kepada kita semua tentunya karena ini sunatullah walan tajida li sunnatillahi Sun, sunatullah tidak mungkin berubah kami berikan pemimpin yang adil, yang dapat hidayah. Ketika apa? Ketika kalian baik, adil, dapat hidayah. Nah oleh karena itu kita nggak usah e, terlalu berharap dengan pergantian pemimpin. Karena mau diganti kayak apa, kalau kita masih kayak gini, ya kayak gini terus. Gitu. Jadi gimana rakyat? Sekarang saya nanya. Ini masalah dunia saja, dunia kan bisa dilihat. Kalau akhirat kan sulit masalah agama ya. Dunia bisa dilihat, masalah dunia saja lah. Jepang maju itu gara-gara pemimpinnya apa gara-gara rakyatnya? kira-kira gara-gara pemimpinnya apa rakyatnya ya Jepang maju? Tentu rakyat. Kenapa Jepang begitu maju? Karena rakyatnya disiplin, rajin membaca, ulet bekerja keras. Ini kita bicara dunia ya. Nah, ngantri luar biasa. Banyak orang yang pulang dari Jepang ya. Jangankan uh, apa lalu lintas, motor mobil, orang aja jalan pakai lampu merah. Ya, nah, tentu antum tahu lah ya. Dan betul-betul berhenti kalau merah. Ya kan? Uh, kuning siap-siap jalan, hijau jalan, ya. Kita boro-boro orang ya. Trotoar aja diubah sama kita, Ya itu, ya. Ah. Jadi yang penting rakyatnya. Yang penting rakyatnya. Kalau nggak percaya, ya, coba aja. Cari orang Jepang yang paling canggih yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling oh, jujur. Suruh mimpin Indonesia misalnya. Lalu tukeran cari orang Indonesia yang biasa-biasa saja lah, yang nggak baik lah. Ya. Suruh mimpin Jepang. Apa kira-kira jadi kebalik? Ya, saya kira enggak. Indonesia tetap seperti itu, Jepang tetap seperti itu. Karena yang penting rakyatnya. Kalau mau tukeran rakyat. <laughs> ya, tukeran rakyat rakyat Jepang ke Indonesia, rakyat Indonesia ke Jepang. Ah, insya Allah Jepang langsung ambruk, ya Indonesia langsung maju. Ini masalah dunia. Ya. Oleh karena itu kita udahlah ya, nggak usah ya dengan itu kan luar biasa politik itu permainan ini itu yang empat bulan yang lalu mengatakan kalau dia jadi presiden rusak ya saya nggak mau eh, sekarang eh, berangkulan yang setahun yang lalu berangkulan, sekarang caci maki itu politik. Kita mau ikut-ikutan. Jangan. Udah sibukkan diri dengan ilmu. Sibukkan diri dengan sunnatullah wa sunnah Rasulullah SAW, syariat Islam. Kita belajar ngaji seperti ini, ini jauh lebih bermanfaat. Ya, sibuk dengan seperti ini. Sibuk dengan ilmu. Jelas daripada pusing ya siapa yang harus saya pikir pilih ya kan pusing ya kalau benar milih kalau salah ya kan nggak ada jaminan kita milih pasti benar kalau salah gimana ya nah, maka sibukkan dengan ilmu sibukkan dengan sesuatu yang jelas kita bahas ilmu bahas ilmu gitu. kan orang juga nggak suka kan coba fitrah manusia ya apabila ada yang khutbah di mimbar Jumat bahas tentang politik umumnya nggak suka Fitrah manusia nggak suka bahas politik. Nah, maka udahlah. Ya. Bahas tentang hak dan batin, halal dan haram, syirik dan tauhid, itu jauh bermanfaat. Jelas. Ya, terus begitu. Kalau politik enggak. Sekarang merah, tahun depan hijau. Tahun depannya lagi biru. Itulah politik. Silakan. Uh, tidak salah, kami pernah mengeluarkan pernyataan fatwa. fatwa bahwa kalau tidak ikut pemilu katanya dosa. Pertama, kita beragama tidak berdasarkan fatwa. Karena agama milik Allah dan Rasulnya. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya yang dijalankan oleh para sahabat. Ini yang pertama. Ya. Jadi fatwa siapapun, fatwa tidak mengikat. Fatwa tidak mengikat yang mengikat yang harus kita tunduki adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah berdasarkan pemahaman para sahabat, kita tidak merdeka sedikit pun. Ketika sahabat sepakat bahwa Abu Bakar adalah khalifah pertama, tidak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk menolaknya. Jadi gitu ya. Ketika para sahabat sepakat bahwa sholat terawih setiap malam di bulan Ramadan, walaupun ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk menolak. Karena kesepakatan sahabat adalah jaminan kebenaran. La tajtami ummati ala dolala. Sahabatku tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Adapun fatwa tidak. Kita bebas. Kalau kita beragama mengikuti fatwa, uh, si fulan berfatwa, ulama ini berfatwa, berfatwa. Ya. Fatwa itu harus ditaati oleh ayo kita belajar tentang fatwa. Fatwa itu harus ditaati oleh siapa? Oleh yang minta fatwa. Kalau orang minta fatwa, harus tak? Misal, saya nanya, saya minta fatwa kepada seorang Ali. Taruhlah MUI. Tentang rokok itu halal apa haram. Ya. Saya belum tahu hukum tentang rokok. Saya masih ngerokok misalnya. Saya ingin tahu kalau haram saya akan berhenti. Kalau makruh-makruh saja ya terusin nggak apa-apa dah. Nah, kan nggak haram ya. Saya kan nggak tahu. Saya nanya minta fatwa kepada MUI. MUI jawab haram. Maka wajib saya taati. Ya, wajib saya taati. Karena saya sudah minta, saya sudah percaya, sudah sikoh sama MUI atau siapalah Ya, ulama siapa? Lalu dijawab haram. Enggak boleh saya nanya. Dalilnya, hujahnya, enggak boleh. Ya, karena itu fatwa. Berbeda dengan mudakaroh, munakosa, dialog. Berhak nanya, dalilnya mana? Gitu. Tapi kalau minta fatwa enggak, karena saya sudah percaya dengan MUI. MUI jawab, rokok haram, maka wajib saya taati. Gitu. Enggak boleh saya nanya lagi. Ya, biar mantep, nanya lagi dah. <laughs> Cari ulama lain, ulama B. Ya Syekh, rokok itu halal haram. Dijawab haram. Ya haram lagi dah. Nah, saya nanya lagi. Saya nanya lagi kepada ulama C, jawabnya haram. Saya nanya lagi kepada ulama D, jawabnya halal. Nah, saya pakai yang terakhir ini. Saya nggak nanya lagi. Ini curang. Ya, ini mau enaknya. Cari pembenaran nggak boleh. Minta fatwa itu kalau dia sudah sikoh, sudah. Kalau dosa, yang menanggung, yang memberikan fatwa. Gitu. Kalau kita minta fatwa, bertanya, itu kita sudah taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan. Saya nggak tahu tentang hukum rokok, saya nanya. Berarti kan saya sudah mengamalkan ayat itu. Sudah dijawab, ya sudah kami nawata. Gitu. Adapun yang nggak nanya, enggak. Gitu ya. ini sedikit tentang fatwa. Jadi tentu MUI berhak memberikan fatwa seperti itu, berhak saja. Siapapun kan berhak berbicara, ya kan? Tetapi kebenaran milik Allah dan Rasulnya. Bahwa itu bisa benar, bisa salah, tentu karena manusia. Nah, setelah kita belajar sedikit tadi, antum ada gambaran. Kira-kira tepat apa tidak fatwa itu, ya kan? Sementara Al-Quran dan Sunnah menjamin bahwa pemimpin itu pasti baik kalau rakyatnya baik. Maka mari kita berkonsentrasi memperbaiki diri kita, ku anfusakum wa nara dan keluarga kita. Udah konsentrasi ke situ saja. Gitu ya. Antum tahu nggak? Hari ini ya. Saya kira mudah-mudahan antum tahu ya. Di Jakarta oh masjid, sholat berjamaah, oh, jilbab, ya ini luar biasa. Di kantor-kantor, sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat luar biasa. Luar biasa. Itu itu hasil karya siapa? Ya, kalau antum tahu hasil karya siapa? Hasil hasil uh, karya para pemimpin, anggota DPR, partai Islam, apa para dai? Para dai. Para dai. Hasil karya para dai menyadarkan kaum muslimin di mimbar-mimbar Jumat, di pengajian-pengajian tentang wajibnya sholat berjamaah. Bukan hasil karya partai Islam. Apa? Antum lihat hasil karya partai Islam sekarang apa? Ya, antum lihat hasil karyanya apa? Awalnya iya, kita degakkan daulah, kita ini, kita itu. Ya, tetapi subhanallah, ya, apa yang kita berharap, termasuk saya berharap. Saya berharap dari mereka yang pertama kali masuk e, parlemen tahun 2009, saya berharap sebagai manusia biasa ya, berharap. Tapi apa? Ya, kan di antara mereka bersama saya di beberapa masjid, ya, saya ngajar e, usul sunnah, dia ngajar fikih sunnah. Ini kan mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Habis itu nggak dia nggak ngajar lagi, saya terus ngajar dari masjid ke masjid, ya. Nah, dia nggak ngajar lagi, masuk parlemen. Ya, udah nggak ngajar lagi. Ya, udah sibuk dengan komisi A, komisi B, ya, proyek ini, proyek itu. Ya ini kan kerugian. Mestinya kaum muslimin mengambil manfaat dari ilmunya, bikin sunnah ini itu. Ini nggak lagi sibuk dengan dunia. Ya. Ah, oleh karena itu, eh, mari kita berkonsentrasi terhadap diri dan keluarga kita. Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Ya, saya bisa berbicara di hadapan antum 20 orang, 25 orang. Ini luar biasa. Kita syukuri. Ya. Antum bisa bina keluarga antum, anak istri antum. Itu jauh lebih baik. Ya. Daripada berpikir tentang sesuatu yang tidak pernah dijanjikan oleh Allah. Allah tidak pernah menjanjikan kejayaan Islam lewat demokrasi. Dan belum pernah ada. Antum lihat mana dalam sejarah Islam menjadi menang gara-gara demokrasi. Ya, yang ada sebaliknya lihat di Mesir, lihat di Aljazair. Kurang apa FIS itu hampir 80 persen. Menang kan? Partai Islam FIS. Kita semua berharap. Tapi karena demokrasi itu bukan ajaran Islam, apa yang terjadi? Ditangkap, di penjara ini itu. Di Mesir kan? Eh, uh, Ikhwanul Muslimin mana? Ya kan? Jadi begitu, ini karena demokrasi bukan cara. Maka kenapa mesti ditempuh? Tempuhlah cara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan apa? Menggigit sunnah Nabi dengan gigi gerak. Kita semua. Kita semua bukan diserahkan kepada aktivis. Kalau mereka anak aktivis-aktivisnya. Kita semua. Ya, Nabi mengajak seluruh sahabat kaum muslimin untuk menyembah Allah, taat kepada Allah, bukan para dai-nya doang, aktivisnya saja. Kita semua. Ya. Dari mulai zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, uh, Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tidak pernah mereka mengamalkan demokrasi. Ya, dan saya, <laughs> Khalifah Harun ar Rashid, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mengenal sama sekali dengan yang namanya sistem demokrasi. itu bagaimana memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Islam? <clears throat> Ah, itu yang mestinya kita pahami dari kasus Abu Bakar tadi, ya. Jadi dari dari dari dibaiatnya Abu Bakar itu sebetulnya memilih pemimpin itu hak siapa? Hak rakyat apa bukan? Ah, iya. Iya, Abu Bakar tidak mencontohkan, Umar tidak mencontohkan, Rasulullah tidak mencontohkan, memberikan hak kepada rakyat untuk memilih. Yang mencontohkan, yang bikin aturan itu kan si Plato. Ya kan? Apa kita salahkan Abu Bakar uh, Umar dipilih jadi khalifah lebih dahsyat lagi? Umar jadi khalifah gara-gara apa? Ah, ditunjuk oleh Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau mengatakan yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Diam semua. Ini salah satu sunnah sahabat. Seorang pemimpin menunjuk pengganti. Coba presiden kita e, mengatakan di koran televisi yang akan menggantikan saya jadi presiden adalah si Anu. Wah oh, habis presiden. Oh, ancur habis ya. Itu Abu Bakar. Yang mengatakan itu Abu Bakar. Kita mau kritik Abu Bakar. Subhanallah waliyadubillah. Ya. E, jika langkah Abu Bakar ini di, dilakukan ya. Presiden nunjuk pengganti, lihat berapa triliun uang diselamatkan. Enggak usah beli tinta, kertas suara, kotak suara, gaji bawaslu, KPU, berapa triliun? Bikin jalan tol, bikin pabrik perusahaan, menyerap tenaga kerja luar biasa. Ya, Ah, tapi karena demokrasi sudah berurat berakar, Uh, geger gempar kalau ada orang yang mengikuti langkah Abu Bakar. Kalau Utsman masih ingat nanti. Kenapa Utsman jadi khalifah? Ya, lima orang. Enam orang dengan Utsman. Jadi ketika usus Umar keluar, karena ditusuk oleh Abu Lu'lu ketika beliau mengimami sholat subuh, makruh cerita ini ya. E, tiga hari setelah itu beliau wafat, setelah tertusuk beliau dikasih minum susu, susu itu keluar dari ususnya dan para tabib ahli kesehatan hari itu mengatakan sudah tidak ada harapan. Lalu Umar menunjuk enam orang. Ya. Usman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf dan uh, Zubair bin Auf. Nah, kata Umar, siapa yang akan menggantikan aku sebagai khalifah? Terserah enam orang ini. Terserah enam orang itu. Yang lainnya nggak tahu mana. Abu Hurairah, uh, Habrul Ummah, Ibnu Mas'ud, Turjumanul Quran, Khalid bin Walid, Saifullah, Pedang Allah, Amr bin Ah, nggak tahu menau, nggak ikut-ikutan, cukup enam orang. Siapa yang akan jadi khalifah? Terserah enam orang. Ya. Bahkan Umar memberikan uh, cara yang luar biasa. Ya. Ada kisah ya. Umar mengatakan kasih waktu tiga hari. Kasih waktu tiga hari. Kalau dalam tiga hari sampai empat hari belum deal, belum ada pemimpinnya ditunjuk, bunuh ke enam enamnya, bunuh semua ke enam enamnya. Luar biasa, kecerdasan Umar. Ya, nah Umar orang sangat berhati-hati. Ini menunjukkan dua keburukan. Kalau sampai tiga hari tidak ada yang disepakati jadi khalifah, ada dua keburukan. Keburukan pertama semua ogah-ogahan dulu. Udah kamu aja lah, kamu aja kamu. ini, Ya kan buruk ini, gak ada yang tanggung jawab. Atau kemungkinan kedua lebih buruk lagi apa? Rebutan. Ya, deadlock. Rebutan ini buruk sekali. Ya. Nah, maka biar ini tidak terjadi, kata Umar, bunuh ketiga-tiganya. Ke enam-enamnya. Ah, dengan kehendak Allah, kepada Allah, jadilah Usman. Ya, satu persatu mengundurkan diri. Diawali oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, terus akhirnya tinggal dua, Usman dan Ali. Ah, lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jika aku baiat engkau, jika aku angkat tanganmu sebagai khalifah pengganti Umar, tentu sangat pantas." engkau menantu Nabi, engkau ini, engkau ini, engkau ini dipuji. Ya. Tapi jika aku tidak memilih engkau, tapi memilih Utsman, tentu antum akan berbaikat kepada Utsman. Ini luar biasa kata-kata Abdurrahman bin Auf ditulis diabadikan oleh Imam Bukhari di uh, kitab Sahihnya. Ya. Dan Utsman yang diangkat tangannya oleh Abdurrahman bin Auf dan Ali adalah manusia pertama yang membaiat Utsman. Inilah sahabat, luar biasa. Nggak kayak kita, ya. Begitu nggak pilih jadi ketua, bikin partai baru, tandingan. Itulah kita. Jauh sekali dengan saya. Ya, waktu sudah uh, larut ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kita akhiri yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.